yaitu berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah kita sebutkan pula penjelasan dari asy Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah bahwa kita tidak bisa memberikan hukum secara umum terhadap setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda keadaan masing-masing mereka yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Apakah kekufuran yang ada pada mereka kufur i'tiqad ataukah kufur amali? Maka dengan sebab ini kita tidak diperbolehkan untuk tasyarru' untuk terburu-buru di dalam memberikan vonis dan menghukumi seseorang tentang kufurnya kecuali apabila telah sempurna syarat-syarat tawaffarati syurut wa intafatil mawani' dan tidak ada lagi pencegah bagi kita untuk menetapkan hukum itu atasnya. Wadalil dan dalil ay ala wujubil hukmi bima anzalallah wal kufri bitaghut dalil wajibnya berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari tagut qauluhu ta'ala la ikraha fid din tidak ada pemaksaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ai la ikraha 'ala din li dhuhuri adillati. Yaitu tidak ada pemaksaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena jelasnya dalil-dalil wa bayaniha wa wuduhiha dan karena kejelasan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam la nukrihuhum. Kita tidak memaksa mereka. Liyahlika man halaka ambayina wa yahya man hayya ambayina. Oleh karena itu telah kita jelaskan dahulu dalam pembahasan al-jihad bahwa apabila kita mendatangi satu kaum yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan ke satu kaum minal kuffar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka beberapa persyaratan Syaratan yang pertama, mereka masuk ke dalam Islam. Dan di saat mereka telah masuk ke Islam, maka hendaklah mereka berhijrah ke tempat dan negara kaum muslimin. Yang masuk Islam di antara mereka. Dan apabila mereka enggan, maka ada cara yang kedua, yaitu mereka harus tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan mereka senantiasa membayar jizyah berupa upeti untuk diberikan kepada pemerintah kaum muslimin yang menunjukkan tunduknya mereka dan rendahnya kekufuran dan tingginya kalimat la ilaha illallah. Lalu jika mereka enggan pula untuk melakukan hal tersebut, maka cara yang ketiga adalah ghazuhum muharabatuhum memerangi mereka. Naam. Maka demikian tertib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mendatangi satu kaum. Walihada qala ba'da oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy Sungguh telah jelas petunjuk itu dari penyimpangan. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي maka apabila telah jelas telah meyakinkan tidak ada kesamaran tentang Islam maka setiap jiwa yang uh, selamat setiap jiwa yang sehat, tidak memiliki penyakit, tentunya dia pasti akan memilih petunjuk tersebut. Dia pasti akan memilih Islam disebabkan karena kejelasannya. Tidak ada kesamaran tentang hujajul Islam, wabarahinu, dan tentang kebenaran apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Dan barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah. Bada Allah Azza wa Jalla bil kufri bitagut qabla al iman billah. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di dalam ayat ini pengingkaran terhadap tagut sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didahulukan sikap pengingkaran, ingkari dulu takut. Lalu setelah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna min kamali syai' sebab di antara sempurnanya sesuatu izalatul mawani qabla wujudi thawabit sesuatu itu akan sempurna apabila kita menghilangkan dahulu terlebih dahulu pencegah-pencegahnya, penghalang-penghalangnya yang akan menghalangi seseorang dari hidayah. Kita hilangkan terlebih dahulu pembersihan. Ya. Qabla wujudi thawabit sebelum adanya yang akan ditetapkan, yang akan dikokohkan. Maka hati seseorang hendaklah didahulukan dengan al-kufr bitagut, ingkari tagut. Sebab apabila tagut belum diingkari, masih bercokol, tidak punya sikap pengingkaran terhadap tagut, maka tidak dikatakan dia sebagai seorang muslim. Sampai terpenuhi dua perkara ini. Sesuatu, satu tempat yang masih kotor, apabila diisi dengan yang bersih, maka yang bersih itu akan tercemar. Maka hendaknya terlebih dahulu dibersihkan yang kotor itu, lalu kemudian diisi dengan yang suci dan yang bersih. Walihada yukal oleh karena itu dikatakan at-tahliyatu qabla tahliyah. Pengosongan terlebih dahulu mengosongkan berbagai macam penyakit syirik, penyakit-penyakit bedah, penyakit-penyakit kufur itu dihilangkan terlebih dahulu. Membesarkan tauhid dihilangkan, baru setelah itu tahliyah diisi yang benar, yang hak tentang iman billah, tauhidullah, al-aqidah sahihah dan ini seperti yang telah kita sebutkan dahulu juga persis seperti apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala yang sering beliau sebarkan yang beliau senantiasa melantunkannya ya yudan dinu haulahu yaitu istilah tasfiyah wa tarbiyah at-tasfiyah wa tarbiyah tasfiyah pensucian terlebih dahulu dari berbagai macam penyakit lalu kemudian setelah itu dengan memberikan tarbiyah pendidikan tentang manhaj yang sahih aqidah yang sahihah Naam. Maka barang siapa yang memenuhi dua perkara ini, pengingkaran terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, yakni bertauhid faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka sungguh dia telah berpegang erat dengan al urwatul wuthqa al urwah itu pada asalnya dari kata al urwah itu maknanya ujung tali ya itu kalau diikatkan ke ujung tali yang lain jadi bentuknya bundar, ya kan? Sehingga dia berbentuk bundar gitu. Kokoh ikatannya. Ya, maka lurwatul wuthqa maknanya adalah ikatan tali itu yang kokoh. Yang terkadang seorang menggunakannya untuk turun ke sumur, ya, dengan menggunakan tali tersebut atau melakukan yang lainnya. Maka diibaratkan orang yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh dia telah berpegang erat yang tidak mungkin lepas kepada tali yang kokoh itu. Tidak mungkin terlepas. Nah, karena talinya kuat dan dia berpegang dengan erat. Dan yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa di sini adalah wasilatun najah Jalan menuju keselamatan. Jalan menuju kepada kebenaran. Dan itulah makna la ilaha illallah. Ay tamassaka biha tamassukan tamman. Yaitu berpegang dengan tali itu. ya Dengan pegangan yang sempurna. Tidak mungkin lepas. Wal urwatul wuthqa hiyal islam. Dan makna al-urwatul wuthqa adalah Islam itu sendiri. Wa ta'ammal kaifa qala azza wa jal. Perhatikanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah menyatakan saka. Ya. Walam yakul saka. Allah tidak menyatakan tamasaka dia berpegang erat. Tamasaka bukan tapi istimsak kalau istimsak itu ya talinya kokoh, ya ikatannya kokoh, pegangannya erat sekali. Nah, tapi kalau tamasak, mungkin dia berpegang erat, tapi mungkin talinya lemah gitu. Nah, atau ikatannya lemah. Nah, maka yang di sini beliau mengatakan li'anna listimsaka aqwa minat tamassuk. Nah, karena istimsak itu lebih kuat daripada tamasuk. Naam. Fa innal insana qad yatamassak wa la yastamsik. Karena seseorang terkadang dia yatamassak berpegang erat. Ya, wa la yastamsik. Tapi tidak kokoh dengan talinya tersebut. Naam. Ya, ini tambah dengan pegangan yang erat Kemudian pegangan tersebut sangat kuat dengan tali itu. Sehingga tidak mungkin terlepas. Nah, berarti di sini menunjukkan bentuk mubalaghah istimsak itu lebih daripada tamasuk. Yakni seseorang berpegang dengan kuat dengan tali la ilaha illallah itu. Nah, wafil hadith dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini potongan hadis yang panjang. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rasul amril islamu bahwa inti perkara itu adalah Islam. Itu intinya, inti segala permasalahan adalah Islam. Arada al-muallif rahimahullahu taala. Al-muallif menghendaki al-istidlal bihadzal hadis untuk berdalil dengan hadis ini ala anna likulli syai'in ra'san bahwa bagi segala sesuatu ada intinya. Ada kepalanya. فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام sedangkan inti dari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam itu sendiri secara menyeluruh. Wa amuduhu salatu dan tiangnya adalah salat. Li'annahu la yaqumu illa biha karena tidaklah tegak Islam itu kecuali dengan salat. Walihada kana al rajih kufra tarikis salah. Oleh karena itu pendapat yang rajih adalah kafirnya orang yang meninggalkan salat wa annahu laisa lahul islam bahwa dia tidak memiliki Islam sedikit pun walaupun dia mengakui sebagai seorang muslim maka tidak halal penyembelihannya dan tidak boleh untuk dinikahkan dengan anak seorang muslim dengannya disebabkan karena dia meninggalkan sholat wa dharwatu sanamihil jihadu fi sabilillah dharwah itu puncak sanam itu berasal dari Eh, punuk unta. Punuk unta yang tertinggi itu namanya sanam. Ya. Maka unta itu yang tertingginya sanam maka dinamakan darwatu sanam yang tertinggi dari punuknya. Dan yang dimaksud di sini yang tertinggi dari amalan Islam itu yang tertinggi dari ajaran di dalam Islam al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al jihadu fi sabilillah. Secara umum. Ay a'lahu wa akmaluhu al-jihadu fi sabilillah. Yaitu yang tertinggi dan yang sempurna adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه yang demikian itu apabila seorang manusia dia telah memperbaiki dirinya hawala islah ghairi maka dia berusaha untuk memperbaiki orang lain ya dengan cara apa bil jihad fisabilillah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka-mereka yang dahulu kafir, yang dahulu musyrikin satu persatu masuk ke dalam Islam. Liyakumal Islam agar Islam itu menjadi tegak. Walitakuna kalimatullahi hiyal ulya dan agar kalimat Allah Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Faman qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Dan barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia itulah yang dinamakan berjihad di jalan Allah. Wasara darwatas sanam dan dijadikan amalan ini adalah amalan yang puncak li annabihi uluwal islami ala ghairi Sebab dengan berjihad, Islam itu akan menjadi mulia daripada yang lainnya dan al-jihad fi hadha zaman adalah talabul ilm. Selama tidak ada jihad, peperangan, maka jihad yang termulia pada zaman ini adalah talabul ilm. Senantiasa kita bersabar di atas ilmu dan di atas menuntut ilmu. Sebab dengan itu pula kita akan memperbaiki kondisi ummah. Kita keluarkan mereka dari kejahilan. Kita keluarkan diri kita dari kebodohan. Dan kita mengisi dengan ilmu Al-Quran. Wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita selamatkan pula yang lain. Oleh karena itu Al-Allama Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa jihad kaum muslimin pada saat sekarang ini, pada zaman ini adalah menuntut ilmu. Senantiasa menyebarkan ilmu. Naam. Agar kemudian kaum muslimin mengerti tentang ilmu sunnah. Mengerti mana yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan mana penyimpangan-penyimpangan serta kesesatan-kesesatan yang dinisbahkan kepada Islam. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Khatama Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala risalatah. Hadhihi Syekhul Islam menutup risalahnya ini biraddil ilmi ila Allah azza wa jal dengan mengembalikan ilmu itu hanya kepada Allah والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم dan bersalawat serta mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihadza intahatil usulul thalathatu wa ma yata'allaqu biha maka dengan ini selesailah pelajaran al-usulul dan apa-apa yang berhubungan dengannya فنسأل الله تعالى يثيب مؤلفها أحسن ثواب kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada muallifnya kepada pengarangnya dengan sebaik-baik pahala wa ayyaj'ala lana nasiban min ajriha wa thawabiha dan semoga Allah menjadikan kita mendapatkan bahagian dari pahala dan na'am dari pahala tersebut wa ayyajma'ana wa iyyahu fi dari karamati dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau rahimahullah di dalam syurganya innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad selesai pada tanggal berapa ini ikhwan? Cuma Jumada Thaniyah tanggal 20 berapa ini? Kira-kira 27. Wallahu a'lamu bissawab ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu تفضلوا حفظكم الله